bisa menghilangkan duka dan melebur dari lara yang menimpa dirinya. Jadi kelanjutan doa nasihati biadi. Saya ulangi dari awal ya. Allahumma ini abduka wa abdu abdika wa ibnu amatika nasihati biadi. Nasihati biadi. Ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Iya. Kemudian kelanjutan doa, madin kiya hukmuk. Sudah berlaku, sudah berjalan di atasku hukum engkau ya Allah. Ini hukum Allah. Hukum Allah Subhanahu wa taala mengalir berjalan di atas kita. Tidak ada yang bisa merubahnya. La mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang bisa mengeritik, merubah ataupun menentang dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu ada dua. Hukum Allah ada berapa? Ada dua. Yang pertama namanya hukum qadari. Hukum Allah bermana ketentuannya, takdirnya. Apa yang Allah, apa yang telah Allah takdirkan, apa yang Allah telah gariskan, itu adalah hukum Allah, tidak berubah. Dan segala yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditakdirkan sebelum kita lahir. Bahkan sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq bi 50 alf sana." as-samawati wal يخلق bi والأرض بخمسين al fasana, وكان عرشها al ma Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulis ketentuan dan takdir. Maka Fir'aun berkata, "Ya Allah, apa yang saya tulis?" Maka Allah firman, "Uktub bima huwa kain ila yawmil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka fajara bima huwa kain ila yawmil qiyamah. Pena pun menulis segala yang terjadi pada hari kiamat. Kita semua berada di masjid ini. Duduk di masjid ini. Ada yang dalam keadaan duduk serius, bersandar dengan kelututnya, ada yang bersandar ke belakang, ada yang memegang HP-nya, ada yang perhatian dengan serius, ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang pikirannya ke majelis, ada yang mengikir keluar, itu semuanya tertulis di dalam takdir dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seorang mengetahui semuanya sudah ditakdirkan, akan ringan kehidupan dunia itu. Lezat keimanan itu. Karena itu dikatakan di dalam hadis Inna lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhtiak wa anna ma akhtaka lam yakul Engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman. Tidak akan merasakan lezatnya iman sampai kamu mengetahui bahwa takdir yang Allah tetapkan luput tidak menimpamu, tidak mungkin itu akan mengenaimu. Dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu, tidak mungkin itu meleset darimu. Kalau Allah sudah takdirkan sesuatu, siapa yang bisa merubahnya? Iya. Karena itu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala nah ini dari pokok perkara yang bisa membesarkan hati seorang mukmin dan mukminah, bisa menguatkan hatinya. Karena itu orang yang beriman kepada takdir dia adalah orang yang lebih pemberani daripada yang lainnya. Orang yang beriman kepada takdir dia bisa menjadi orang yang lebih dermawan daripada yang lainnya. Orang yang beriman kepada takdir, dia bisa menjadi orang yang paling bersemangat di dalam kehidupannya. Orang yang beriman kepada takdir, dia bisa menjadi orang yang paling kuat di dalam kehidupannya. Iya. Karena itu, subhanallah, kita diajari dalam doa ini. Ma'adin tiya hukmuk. Berlaku di atasku ya Allah hukummu. Jadi hukum yang pertama namanya hukum apa? Qadari, ketentuan takdir Allah. Hukum yang kedua namanya hukum syar'i. Hukum syar'i. Hukum yang terkait dengan syariat-syariat Allah. Perintah Allah. Nah, inilah agama ini. Diutus kepada kita seorang rasul yang mulia. Bukan rasul sembarangan. Yang diutus kepada kita umat Islam. Penutup para nabi dan para rasul. Umatnya adalah umat yang terbaik. Memang betul umat yang paling terakhir datangnya, umat ke-70. Tapi umat Islam ini adalah umat yang paling pertama masuk surga. Tidak ada satu umat pun yang masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Iya. Telah diturunkan kepada kita kitab suci yang mengandung kitab-kitab sebelumnya dan kitab ini adalah penutup seluruh kitab dan menghapus hukum kitab-kitab yang telah berlalu. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Terdapat di dalamnya syariat penuh dengan keindahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah. Inilah agama kita, agama Islam. Maka seorang hamba juga menyadari bahwa hukum Allah berlaku padanya. Dia terikat. Jangan ada yang menganggap bahwa dia dihidup di dunia ini bebas. Ada sebagian orang tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Saya ingin bebas. Ya, biarkan saya berbuat dosa, saya ingin, saya ingin saya. Ya, masa kalau orang berbuat dosa di rumahnya dilarang juga? Ya. Tidak ada kebebasan di atas muka bumi ini. Di atas muka bumi ini adalah penghambaan, perbudakan. Kalau dia bukan hamba Allah, Berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Pilih saja mau jadi hamba siapa. Kalau dia berkata bebas itu bebas dari apa? Ya, dia menganggap dirinya bebas dari syariat Allah tapi hakikatnya dia adalah budak syaitan, budak dirinya sendiri. Karena itu kata para ulama harabu minar rikkil ladhi khuliqu lahu fabulu bi anfusi was syaitan. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta untuknya yaitu berhambat pada Allah. Akhirnya kena musibah menjadi hamba syaitan dan hamba dirinya sendiri. Menjadi hamba syaitan dan hamba dirinya sendiri. Maka tidak ada kebebasan di kehidupan dunia Yang adalah penghambaan. Karena itu seorang muslim dia menghamba terikat dengan tuntunan dan syariat. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk hal ini. Untuk menerangkan tentang agama dan syariat, agama yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya, ke akhirat itu ada jalannya. Itulah yang ditunjuki oleh para nabi dan para rasul. Dan dia adalah seorang mukmin, dia kenal siapa Allah, beriman kepadanya. Maka mereka inilah orang-orang yang usahanya selalu disyukuri. Orang-orang yang usahanya selalu mendapat kebaikan. Baik, jadi katakan Ma'adhim tiya hukmu Hukum ya Allah berlaku padaku Adlun tiya qada'u Kelanjutan doa Adlun tiya qada'u Ketentuanmu ya Allah adalah maha adil terhadapku kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, menakdirkan sesuatu, maka hukum Allah itu adalah maha adil. Kalau Allah memberi, itu karena keutamaan dan karunia-Nya. Kalau Allah menahan, tidak memberi, itu adalah karena keadilannya dan karena hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dijadikan Al-Qur'an ini penuh dengan keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu penuh dengan kejujuran dan keadilan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menegakkan keadilan. Karena itu ada yang pernah berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, adil, wahai Nabi Muhammad berlaku adillah." Kata beliau, "Wailaka, mama ya'dil idza lam yakun adil." Kata beliau, "Betapa celakanya kamu. Kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil?" Maka beliau diutus dengan hal ini. Maka seorang mukmin dia selalu menampakkan dirinya tunduk kepada syariat Allah dan diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil di dalam ketentuannya. Adlun fi qada'uk. Nah, ini dari awal doa ya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk. Ini semuanya kalimat-kalimat dia gambarkan tentang kondisi dirinya. Ya Allah sesungguhnya saya adalah budakmu Putra dari budak laki-laki dan budak perempuanmu Ya Allah ubun-ubunku berada di tanganmu Hukummu berlaku terhadapku Ketentuanmu sangat adil padaku Barulah dia bermohon ya. Allahumma ini as'aluka Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepadamu Bikul ismin huwalak Dengan seluruh nama yang merupakan nama-nama Eh, ini namanya bermohon dengan apa? Asmaul Husna. Ya. Dan ingat, Asmaul Husna itu apabila seorang memahaminya, mengerti akan kandungannya, maka ini adalah sumber kebahagiaan di dalam hidup. Tidak ada kata bahagia yang lebih besar dan lebih dahsyat melebihi seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seorang mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia akan menjadi semakin baik dan semakin tinggi derajatnya. Iya. Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang maha husna, maka berdoalah kalian dengannya. Dan di sini kehebatan doa ini, dia bermohon kepada Allah bukan dengan satu nama saja, bukan dengan dua nama, bukan dengan 99 nama saya. Karena Asmaul Husna itu tidak terbatas 99. 99 itu yang kita tahu. Yang berada di sisi Allah ada lagi yang lainnya. Ini kita diajari bermohon dengan nama Allah hal yang hebat sekali. Ya Allah saya bermohon kepadamu dengan segala nama yang merupakan milikmu. Anzal fi kitabik yang kau turunkan di dalam kitabmu Au alam tahu ahadan min khalqi atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak atau engkau jadikan nama ini khusus di sisimu di ilmu gaibnya. Ada nama-nama? Itu hanya Allah simpan di sisi. Iya. Karena itu nanti pada hari kiamat ketika manusia berkumpul di padang mahsyar dan manusia menanti di padang mahsyar itu Penantian yang sangat dahsyat. Matahari dekatkan di atas kepala. Hanya sejarak satu jengkal saja. Ya, dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah makna riwayat. Manusia semuanya berkeringat. Satu harinya seperti 50 ribu tahun. Eh, Masya Allah kita 12 jam saja di bawah terik matahari luar biasa ya. Bisa mati kita. Matahari sedemikian jauh. Hari kiamat itu matahari dekatkan di atas kepala hanya sejengkal. Satu hari seperti 50 ribu tahun. Hah? Manusia berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, dahsyatnya hari ini. Manusia pun datang kepada para nabi dan para rasul. Meminta kepada para nabi dan para rasul supaya memohon kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Ini kan baru penantian, belum datang hisab. Semua nabi dan rasul menolak. Apa mereka katakan? Nafsi, nafsi. Saya hanya memikirkan diriku dan diriku. Allah pada hari ini murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah murka sebelumnya seperti itu dan tidak akan murka setelahnya seperti itu. Datanglah kalian kepada nabi yang lain. Semua nabi berucap seperti itu. Kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang berkata, analah analah. Memang saya yang diperuntukkan untuk itu. Saya yang diperuntukkan untuk meminta itu. Maka datanglah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersungkur sujud. Nah, di situ dibukakan untuk beliau memahami pujian-pujian kata Nabi hari ini sebelum pandai mengucapkannya. Pujian-pujian ini. Pujian yang terhebat itu kalau menyebut Asmaul Husna. Dan Nabi belum bisa mengucapkan di hari ini. Ya. Jadi di hari kiamat dibukakan. Karena itu ada nama-nama mungkin disimpan, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum diajarkan kepada makhluk. Jadi kita memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Apa yang kita mohon? Ah, ini baru disebut doanya, permintaannya. Ya karena itu disunnahkan pada doa apabila seorang itu ingin berdoa dia menyebut dari asmaul husna yang mencocoki doanya dia meminta rezeki, dia berkata ya Razzaq, ya Karim, ya Wasi, ya Mannan. Nah, itu nama-nama kan terkait dengan rezeki. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, ya Allah yang Maha lapang, ya Allah yang Maha dermawan, ya Allah yang Maha memberi anugerah. Dia ingin bertobat, dia menyebut nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Tawab, ya Ghafur, ya Sittir. Ya Allah yang maha merahmati, yang maha mengasihi, yang maha memberi taubat, yang maha memberi ampunan, yang maha menutupi aib, menutupi dosa. Dia sebut dari nama-nama Allah yang mencocoki apa? Mencocoki doanya. Ya. Jelas ya? Ada nama-nama yang agung, ya Hayu, ya Qayyum, ya, ma ya Allah yang maha hidup, yang maha yang maha tegak dengan sendirinya. Ini luar biasa ya kalau diucapkan di berbagai keadaan. Ya. Apalagi di kondisi seorang terhimpit, Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah dia adalah Rabbku. Ini tiga dua nama. Nama Allah dan nama Ar-Rabb. Allah Allah adalah Rabbku. Aku tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali terhadapmu. Ini doa diajarkan oleh Nabi kalau seorang terhimpit oleh masalah apapun. Baca doa itu. Iya. Nah, ini penyebutan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari dengan hal itu. Apa yang diminta dengan menyebut Asmaul Husna ini? Antaja'al al-Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai persemian hatiku. Tahu musim semi? Pernah lihat? Pernah dengar musim semi ya? Setelah kering, kemudian tumbuhan itu tumbuh, itu musim semi. Jadikanlah Al-Quran persemian hatiku yang menumbuhkan, menghidupkan hatiku. Wa nura sadri, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dadaku Ya. Hmm. Wajala hazni dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pelubur kesedihanku yang menyirnakan kesedihanku wadahaba hammi dan jadikan Al-Quran sebagai hal yang menghilangkan hal yang melipur dari gunda gulana. nah di sini terdapat keagungan Al-Quran terdapat keagungan Al-Quran dari pokok perkara. Siapa yang berpegang dengannya, mempelajarinya, selalu tadapur terhadap kandungannya, banyak membacanya, menghafalnya, dia pakai untuk sholat, diajarkan kepada manusia, maka ini adalah orang yang terhebat dan terbaik. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan terakhir di hadis dikatakan, siapa yang membaca doa itu, maka Allah jamin, Rasulullah jamin. Iya. Adhaballahu azza wa jalla hammahu. Pasti Allah akan hilangkan gundah gulananya. Wa abdala makana huznihi farahan. Dan Allah akan ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Jadi satu doa dia sebenarnya pelipur duka, pelubur lara, tapi di dalam kandungan doa ini sudah saya uraikan berbagai sudut yang bisa menghilangkan dari kesedihan dan kedukaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kegembiraan di hati kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba berbahagia di kehidupan dunia ini sebelum kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas ketaatan, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan menghilangkan segala dan melindungi kita semua dari segala musibah dan malapetaka dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita semua di atas kebaikan, membantu kita semua di atas atas ketaatan menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini di sakaratul maut di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang telah memudahkan kita berkumpul di masjid ini